Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita. Dan sebesar-besar nikmat dan karunia-Nya adalah dengan kita diperkenalkan sebab-sebab untuk bisa menyempurnakan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah di kesempatan kajian kita pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang pemahaman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia yang ini tentu saja merupakan tujuan yang diinginkan oleh setiap muslim karena dengan inilah mereka akan bisa menyempurnakan kecintaan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan di pagi hari ini kita akan mencoba membahas dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala satu pembahasan yang termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Asma'ullahi al-mudhafah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bergandengan yang terdiri dari dua kata satu yang digandengkan satu sama yang lainnya begitu terdiri dari dua kata atau lebih digandengkan satu sama yang lainnya. Seperti misalnya Dzul Jalali wal Ikram. Ini disebutkan oleh sebagian dari para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Qayyim dan yang lainnya ini termasuk dari nama-nama Allah Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sama juga nanti dengan Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik pencipta arhamur rahimin, sebesar-besar yang memberikan rahmat. Dan beberapa nama yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW seperti al qulub yang membolak-balikkan hati manusia. Kemudian jami'un nasi Liyawmi la raiba yang maha mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Ini termasuk nama-nama yang disebutkan sebagai al-asmaul mudhafah nama-nama Allah yang digandengkan yang uh, apa ini susunannya atau terdiri dari lebih dari satu kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun juga dalam hadis Nabi saw alaihi wasallam dalam bentuk namanya maka ini termasuk dari al-asmaul husna. Kita perhatikan nah, nama-nama ini juga memiliki kandungan yang tentu saja sangat mulia. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri saja sudah mengandung kemuliaan, mengandung keindahan yang mencapai kesempurnaan apalagi jika digandengkan dengan yang lainnya. Apalagi jika digandengkan dengan yang lainnya maka ini menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Al-kamal Faukul kamal. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. <clears throat> kita lihat uh, yang kita akan bahas sekarang tentang nama Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalali wal Ikram. Yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Dzul Jalali wal Ikram disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman ayat ke-78 Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Rabbmu yang dia itu memiliki zi yang dia itu memiliki al-jalal keagungan dan al-ikram memiliki kemuliaan. Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang nama ini. Adapun dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita ketahui banyak sekali perintah atau doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan lafat ini. Seperti dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya <clears throat> dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alidhu biyadal jalali wal ikram. Alidhu biyadal jalali wal ikram. Hendaknya kalian selalu berpegang teguh yakni menetapi ucapan dalam doa dengan menyebutkan ya zal jalali wal ikram. Wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa berdoa dengan menyebut nama Allah ini sangat-sangat uh, termasuk tawasul ya. Sebab untuk dikabulkan doa, sebab untuk dimudahnya dikabulkan doa kita yang yang termasuk sebab yang besar dalam hal ini. Jadi kita Nabi SAW memerintahkan kalau kita berdoa berpegang dengan ini. Berpegang dengan uh, membaca atau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian dalam hadis yang terkenal tentang yang pernah kita bahas tentang yang menyebutkan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Hadis yang sahih yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan yang lainnya. Di situ ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang sahabat yang berdoa, "Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamdu La ilaha illa antal mannanu. Badi'as samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayu ya qayyum. Inni as'alukal jannata wa bika minan nar. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku mempersaksikan bahwa segala pujian bagimu tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau Al-Mannan, Maha Pemberi Anugerah, badi' as Samawati wal Ard, badi Wati wal ard yang maha menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, ya dal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya hayu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, sesungguhnya aku meminta kepadamu sorga dan berlindung dari neraka. Ketika mendengarkan doa ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut, دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا, وإذا سئل به أعطى Sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Yang jika seseorang berdoa dengannya maka akan ditabulkannya. Dan jika seseorang meminta kepada Allah dengannya maka Allah akan memenuhi permintaannya. Ini juga menunjukkan kepada kita nama ini disebutkan dalam doa ini Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ini menunjukkan bahwa nama ini adalah sangat pantas untuk kita sering ucapkan dalam doa-doa kita, dalam doa permintaan kita, apalagi ke waktu kita meminta kebaikan dunia dan di akhirat, yang ini termasuk eh, apa ini melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diharapkan dengannya akan dikabulkan permohonan dan doa-doa kita. Kemudian masih juga menyebutkan tentang dalil yang menyebutkan nama ini dalam hadis Sahih Muslim terkenal kita setelah kita selesai sholat sholat wajib kita membaca istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah kemudian kita dianjurkan membaca zikir atau doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayazal jalali wal ikram ya Allah engkau adalah assalam yang maha suci dan ini pernah kita bahas maknanya ya tentang assalam ini Wa minka salam dan dari dari engkaulah keselamatan. Tabarak tayadzal jalali wal ikram. Maha suci engkau ya Allah. Maha berkah engkau ya Allah. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi perhatikan di sini Nabi SAW menyebutkan doa dalam doa ini, doa-doa yang kita baca sebutkan tadi itu dengan seruan. Ya Zal Jalali wal Ikram menunjukkan bahwasanya ini adalah nama nama Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diseru menunjukkan bahwa memang Zul Jalali wal Ikram ini ditolakkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW dalam bentuk dalam bentuk nama. Oleh karena itu wajar kalau ini dikatakan sebagai salah satu di antara Asmaul Husna. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu' fatawa mengatakan wa kadzalika الْمُضَافَةُ mudhafatu mithlu arhamir وخير خير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس اليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين <laughs> Demikian pula kata beliau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mudhafah. Yang mudhafah, yakni digandengkan dengan nama lain. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang digandengkan dengan lainnya, dengan kata-kata yang lainnya. Ini seperti kalimat majmuk kalau dalam bahasa Indonesia, seperti arhamur rahimin. Arhamur rahimin yang maha besar kasih sayangnya khairul ghafirin, sebaik-baik yang mengampuni. Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Jami'un nasi liyaumil la raiba yang maha menghimpun manusia pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati manusia. Wa ghairi dzalika mimma sabata fil kitab wa sunnah dan nama-nama lain yang digandengkan yang seperti ini bentuknya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dan sunnah hadis-hadis yang sahih dan sabata fi sabata du'a biha fi ijma'il muslimin dan telah uh, apa ini dibenarkan berdoa dengannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah ini keterangan beliau yang menunjukkan kepada kita bahwa para ulama memahami kalimat seperti ini atau kata-kata seperti ini adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita ketahui bahwasanya ini termasuk Asmaul Husna dan tentu saja nama-nama seperti ini sebagaimana disyaratkan oleh para ulama dengan digandengkannya satu sama yang lainnya maka ini menunjukkan apa ini banyak dari sifat-sifat kesempurnaan. Semua menunjukkan satu makna jadi menunjukkan berbagai macam sifat-sifat kesempurnaan, apalagi kalau digabungkan seperti Zul Jalali wal Ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan, tentu ini menunjukkan atau eh, apa ini kandungannya mencakup semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nama-nama dan sifat-sifatnya maha agung, maha mulia yang dengan itu pantas bagi seorang hambanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya melebihi dari segala sesuatu yang ada yang ada di dunia ini. Nah, inilah uh, apa ini uh, <clears throat> penjelasan yang berhubungan dengan kandungan yang terdapat dalam nama ini Dzul Jalali wal Ikram. Kita lihat uh, Imam Al-Khattabi menjelaskan tentang <clears throat> makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala ini agar kita mengetahui bagaimana penjelasan dari para ulama sewaktu menyebutkan kandungan yang terdapat dalam nama ini untuk bisa kita jadikan apa ini kita amalkan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan nama ini. Beliau mengatakan wal makna anna Allah jalla wa azza mustahiqqun an yujalla wa yukrama fala yujhada wa la yukfar bihi Artinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang berhak wajib bagi manusia untuk memuliakan dan mengagungkannya dan mereka tidak boleh menentang maupun kufur terhadapnya. Dari semua segi yang ini sudah kita jelaskan berkali-kali, dari semua segi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk diagungkan dan dimuliakan dari segi kesempurnaan. Kesempurnaan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang mana secara tabiah, secara fitrah manusia, mesti dia akan mencintai sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang kesem, apa ini e, kemuliaannya sempurna. Maka dengan seseorang memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia melihat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan dan celaan padanya dari semua segi, dengan ini pantas kalau dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala maka semakin semakin mencintainya. Jadi dari segi kesempurnaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pantas untuk dicintai. Dari segi <clears throat> kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka ini juga semua secara sempurna ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat hidup yang berhubungan dengan kehidupan di dunia, sebab-sebab untuk menjaga kelangsungan hidup yang ini Allah berikan kepada semua manusia, sampai nikmat yang terbesar yaitu hidayah untuk bisa menempuh jalan Islam, mengenal keimanan yang benar, mengenal petunjuk dan imanisnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Yang semua Allah mudahkan itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada amal manusia. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Faman syakara Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi karim. Dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha mulia. Tidak butuh kepada amal perbuatan manusia. Kemudian dari segi kebaikan Allah dalam menyempurnakan kekurangan manusia. Subhanallah orang yang kurang dalam ibadahnya, kurang dalam melaksanakan ketaatannya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan baginya berbagai macam sebab. Diturunkan hidayah kepadanya, disadarkan dia untuk mau bertobat dan kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyenangi, menyukai tobatnya hamba itu bahkan membalasnya dengan kecintaannya. Makanya Al-Qur'an menggandengkan pernah kita bahas dalam waktu membahas nama Allah Al-Wadud. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala kenapa dua, nama Allah disebutkan, nama Allah Al-Wadud disebutkan dalam dua ayat Al-Qur'an. Pertama, inna rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Rabbku Ucapannya Nabi Shu'aib alaihissalatu wassalam, sesungguhnya Robku maha penyayang dan maha mencintai. Yang kedua, wahuwal ghafurul wadud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha mencintai. Apa sebabnya nama Allah al-wadud yang maha mencintai digandengkan dengan kasih sayang dan pengampunannya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahasianya adalah karena ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Jika seorang hamba berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya, kemudian akan mencintainya, mengembalikan kecintaannya kepada hamba tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fataibu habibullah." Maka orang yang bertobat kepada Allah dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, sudah kita berbuat salah, kurang dalam melakukan mensyukuri nikmatnya, kurang dalam beribadah kepadanya. Ketika kita bertobat, menyadari kekurangan kita, kita kembali kepada Allah, Allah menerimanya, kemudian mengampuni dosa-dosa kita dengan rahmatnya, kemudian mencintai kita dan menyempurnakan kecintaan kita kepadanya. Kebaikan mana yang melebihi dari kebaikan yang ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia? Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak membutuhkan balasan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma yuridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin kata Allah dalam Al-Qur'an. Aku tidak menginginkan rezeki dari manusia dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan untukku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mau memberikan rezeki yang memiliki kekuatan dan maha kokoh. Inilah sebab yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala pantas untuk diagungkan, dimuliakan, tidak diingkari dan dikufuri. Tidak seorang itu durhaka kepadanya. Kenapa? Terlalu banyak kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Cukuplah dengan kita mengagungkannya, kita malu untuk berbuat buruk di hadapannya. Kita malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepadanya. Belum lagi kalau kita hitung berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dialah adalah zat yang pantas dicintai untuk dari semua segi bersamaan dengan itu dia juga yang mengajak makhluknya memudahkan bagi mereka sebab-sebab untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala maka memang sangat tidak tahu diri makna dari arti dari nama Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram maksudnya dialah yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan sehingga dia tidak boleh didurhakai dan dikufuri oleh hamba-hambanya. <coughs> Ini makna yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi. Ada kemungkinan lain yang juga beliau sebutkan dalam kitabnya Sya'nud Du'a. Ada kemungkinan lain daripada atau ada pengertian lain yang disebutkan oleh para ulama sewaktu memaknakan nama Allah Subhanahu wa taala ini yaitu annahu yukrimu ahla wilayatihi wa yarfa'u darajatihim bitawfiqi li ta'atihi fid dunya ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم Jadi mana yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia akan memuliakan orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang taat beribadah kepadanya, mengangkat derajat mereka dengan memberi taufik untuk taat kepadanya di dunia, kemudian Allah akan mengagungkan mereka dengan menerima amalan-amalan mereka dan mengangkat derajat mereka di sorga. Ini makna yang kedua. Dan makna kedua makna ini tidak bertentangan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memuliakan orang-orang yang taat kepadanya. Dan dia pula yang pantas untuk dimuliakan. Untuk diagungkan. Sudah kita bahas kemarin ucapan dari para ulama' yang menyebutkan bahwasanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukurnya itu mengharuskan dia untuk bersyukur lagi yang berikutnya. Orang yang taat kepada Allah, ketaatannya itu mengharuskan dia untuk memuji Allah. Kenapa? Karena syukurnya dia kepada Allah, taatnya dia kepada Allah, ibadahnya kepada Allah itu adalah karena kemudahan dan taufik yang Allah berikan baginya. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang taat kepadanya ini mengharuskan mereka untuk semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan taufik kepada mereka ini mengharuskan mereka bersyukur. Ini mengharuskan mereka untuk memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pujian, sanjungan, segala kebaikan dan keutamaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat al mudatsir ayat 56 huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Huwa ahlu taqwa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang ahlu taqwa, yang pantas untuk hamba itu bertakwa kepadanya. Wa ahlul maghfirah dan dialah yang memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Jadi di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala ini itu juga menunjukkan kepada kita bahwasanya mungkin saja nama Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalali wa Ikram ini Al-Jalal itu kembali sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Ikram kembali terhadap perbuatannya. Jadi ini makna yang ketiga ya, makna yang ketiga dari Dzul Jalali wal Ikram. Dialah yang memiliki keagungan dan ikram dialah yang memuliakan hambanya. Dialah yang memiliki keagungan dan dialah yang memuliakan hambanya karena akrama yukrimu ikraman artinya memuliakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak ada masalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat ini. Jika artinya pun demikian, maka semua adalah pantas dan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dengan memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini menjadikan seorang hamba <coughs> untuk selalu apa ini merasa bahagia dalam kehidupannya karena dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan mengagungkannya di dunia dan di akhirat. Ini menjadikan seorang hamba dalam kehidupannya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang pantas baginya yang ini tentu saja uh, kita lakukan dengan memahami kandungan nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba senantiasa menyampaikan pujian dan sanjungan bagi Allah karena dialah yang pantas untuk diagungkan dan dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya yang taat kepadanya yang dengan itu pantas bagi hamba-hambanya untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya dengan pengagungan yang sebenarnya. Maka dengan mengetahui al-jalal, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang hamba akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, keagungan Allah mengharuskan pengagungan dari hamba kepadanya. Sedangkan al-ikram, ya, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini akan mendatangkan pujian dan kecintaan dari hamba dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami nama ini akan semakin melahirkan banyak pemahaman terhadap kesempurnaan kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika digandingkan kedua sifat terpuji tersebut, maka ini akan melahirkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Saya pernah menjelaskan di pertemuan-pertemuan kita yang lalu sewaktu kita membahas tentang apa ini keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau segi-segi yang menunjukkan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyisipkan e, pembahasan yang diterangkan oleh para ulama bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kemahaindahan dari semua segi. Sifat-sifatnya maha sempurna dan tidak ada celahan padanya sama sekali dari semua segi. Ini jika disebutkan berdiri sendiri. Kalau disebutkan bergandengan dengan nama yang lain, maka ini akan menunjukkan al-kamal fokol kamal. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Karena dua yang maha sempurna digabungkan, maka melahirkan kemahasempurnaan yang lainnya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Inilah yang kita dapati banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya misalnya saya pernah sebutkan Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran Al-Azizul Hakim. Dua namanya Al-Aziz dan Al-Hakim. Wa kana Allahu azizan hakima. Walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha memiliki hikmah dan hukum. Kita perhatikan Al-Aziz sudah kita ketahui artinya yang menunjukkan sempurnanya keperkasaan Allah sempurnanya kemuliaan Allah. Al-Hakim juga secara tersendiri menunjukkan sempurnanya hukum dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah artinya sudah kita tahu, wad'u syai' fi mawdihi ala wajhil itqan, menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. <clears throat> Ketika digabungkan dua nama ini, maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-izzah dalam hukum dan hikmahnya sebagaimana hukum dan hikmahnya, apa ini sebagaimana izahnya keperkasaannya, itu selalu dibarengi dengan hikmah. Maksudnya apa? Ketika disebutkan dua, dua nama ini, menunjukkan kepada kita bahwa hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala sama izah ya, keperkasaannya Allah subhanahu wa ta'ala, itu senantiasa digandengkan dengan hikmah maka Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa tetapi keperkasaannya tidak menjadikan dia berbuat zalim, melakukan perbuatan yang buruk kepada hambanya, sebagaimana kita sering saksikan ada makhluk yang mungkin dia punya keperkasaan tapi keperkasaannya itu membuat dia berlaku zalim, tidak adil, berbuat sewenang-wenang dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Keperkasaannya selalu dibarengi dengan hikmah yang sempurna, maka dengan itu uh, tidak akan dia melakukan perbuatan dolim atau perbuatan yang buruk kepada hamba-hambanya. Sebaliknya, hukum dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala selalu digandingkan dengan keperkasaannya. Artinya dia mampu untuk menerapkan hukum dan hikmahnya di kalangan makhluknya dan tidak ada yang bisa menghalangi. Beda dengan keadaan sebagian makhluk. Ada orang yang punya hikmah, punya kebijaksanaan, tapi karena dia tidak punya kekuatan, kemampuan, maka dia tidak bisa menerapkannya, bahkan dia menjadi orang yang hina di kalangan di kalangan manusia. Nah, ini contoh bagaimana memahami atau menggabungkan dua nama Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Contohnya lagi, dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menggandengkan namanya Al-Ghani yang maha kaya dengan Al-Hamid yang maha terpuji. Misalnya dalam surat Luqman ayat 26 Allah berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ardi, inna innallaha huwal ghaniyul hamid." Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya maha tidak butuh kepada makhluknya, dan maha terpuji. Lihat juga surat Fatir ayat 15. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Dan banyak <clears throat> beberapa ayat yang lain. Apa ini yang menyebutkan atau menggandengkan kedua nama ini. Kita ketahui Al-Ghani sudah kita pernah bahas artinya adalah sifat apa ini nama nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah yang mengandung sifat kesempurnaan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan apa ini kekayaannya sempurna. Ketidakbutuhannya sempurna sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada amal perbuatan manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya tidak akan berkurang dengan maksiat perbuatan maksiat manusia dan ini sudah pernah kita jelaskan beserta dalil-dalilnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian juga Al-Hamid, Maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam uh, apa ini sifat-sifat kemuliaannya dengan digandengkannya kedua nama ini Al-Ghani dan Al-Hamid, Maha Kaya maha dan Maha Terpuji. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jika seorang hamba memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan nikmatnya, maka hendaknya hamba menyadari bahwa itu sama sekali tidak menambah kemuliaan dari Allah. Allah tidak butuh kepada pujian dan sanjungan manusia. Wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat. Contoh itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah para nabi alaihi wassalatu dengan umat-umat mereka, di situ Allah banyak menggandengkan dua namanya Al-Aziz Ar-Rahim. Wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala sungguh dia maha perkasa lagi maha penyayang. Sempurna kemaha perkasaannya Allah subhanahu wa ta'ala dan sempurna kasih sayangnya menggabungkan dua nama ini, khususnya berhubungan dengan para nabi dan umat-umat yang menentang dakwah mereka, itu menunjukkan makna lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menolong para nabinya untuk mengangkat derajat mereka <clears throat> yang ini menunjukkan sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia juga maha mampu untuk memberikan balasan yang setimpal kepada musuh-musuh dakwah para Rasul alaihi wassalatu wassalam karena sempurnanya keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah inilah contoh-contoh bagaimana kalau kita semakin mendalami kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin banyak tersingkap di hadapan kita kesempurnaan Allah kesempurnaan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang ini sebenarnya sudah kita jelaskan berkali-kali merupakan sebab terbesar yang Allah Subhanahu wa taala uh, berikan taufik kepada manusia agar mereka bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mereka akan bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah semakin banyak kita mempelajari tentang kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah maka kita akan semakin dekat kepada kecintaan kepadanya. Inilah yang jadi yang nantinya akan menjadikan ibadah kita semakin bernilai, zikir-zikir kita ucapkan semakin bermakna, doa-doa yang kita panjatkan semakin berisi dengan kebaikan dan kehidupan kita pun semakin tenang. Karena yang namanya cinta kepada Allah itu digambarkan oleh para ulama sebagai inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya ruhul iman, wa hakikatut tauhid wa ainut ta'abbud wa asasut taqarrub. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruhnya keimanan. Dialah yang merupakan hakikat tauhid. Dialah yang merupakan ainut ta'abbud, inti penghambaan diri kepada Allah dan landasan utama untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, oleh karena itulah semakin banyak kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, kandungannya, keagungan yang ada padanya, maka akan semakin menambah kita, menambah kesyukuran kita kepadanya, menambah pujian dan sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, memiliki banyak kebaikan-kebaikan dan sifat nikmat yang tiada taranya bagi manusia, yang dengan itu dia pantas untuk dicintai, dipuji dan disanjung oleh oleh manusia. Maka inilah Ayuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Raja rahimakumullah. Inilah yang bisa kita katakan pada kesempatan pagi hari ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk asma al-mudhafah, nama-nama yang digandengkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya atau satu kata dengan kata yang lainnya yang menunjukkan artinya kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada kajian kita dalam kajian kita di pagi hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebab untuk kita semakin mencintai dan menyempurnakan penghambaan diri kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sallallahu yaumiddin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, Jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz Dan selanjutnya kita akan ajak para pendengar semua Untuk bersoal dalam rangka memperdalam materi yang telah Antum sampaikan Ustaz dan untuk Anda para pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa layangkan pertanyaan Anda, baik melalui pesan singkat atau Anda, anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa bertanya melalui layanan telepon kami di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di 0819896543. Nah, kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afi Ustaz, apakah nama apakah termasuk nama Allah itu Al-Muhyi dan Al-Mumit, Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz Sukam. Ya, Al-Muhyi dan Mumit, ya. Ini termasuk daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh sebagian dari sebagian dari para ulama. Muhyi artinya yang menghidupkan, Al-Mumit artinya yang mematikan. Ini disebutkan oleh sebagian dari para ulama termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan angkat dari pesan singkat kembali, Ustaz. Ustaz, manakah cara bertobat seorang istri yang pernah melakukan kesalahan tanpa diketahui oleh suaminya dan jika berterus terang maka akan menimbulkan mudarat? Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Uh, jika dia melakukan kesalahan tersebut <clears throat> dan dia benar-benar menyesali kesalahannya maka mantaba taballahu alaih barang siapa yang bertobat maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan pengampunan kepadanya kalau dia telah bertobat maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni uh, <clears throat> kesalahan-kesalahannya adapun jika pertimbangannya <clears throat> itu menyangkut misalnya sesuatu yang berhubungan dengan haknya suami, mungkin hartanya yang dia pernah ambil atau yang lainnya, maka ya sebaiknya dia berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Menyampaikan dengan cara yang baik. Ada pertimbangan lain itu bukan termasuk haknya suami misalnya, itu terjadi apa ini kayak perbuatan dosa yang dilakukan sebelum menikah atau yang lainnya, maka Alhamdulillah kalau tidak ada masalah sebaiknya dia tidak perlu menyampaikan apalagi jika dikhawatirkan itu akan menimbulkan masalah bagi dalam dalam keluarganya. Nah, Nah, Ustaz, kembali dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, dalam memahami tentang Allah, Asy'ariyah mengatakan Allah itu Al-Qadim. Apakah maksudnya dan bagaimanakah membantahnya tentang hal ini, Ustaz? Mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala Al-Qadim, itu pertama untuk menamakan Allah Subhanahu wa taala atau mensifatinya dengan sifat tersebut, itu perlu dalil perlu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkannya. Adapun alhamdulillah uh, makna daripada yang mereka inginkan dengan kata-kata al-qadim maksudnya tidak memiliki permulaan sudah ada di dalam eh, hadis-hadis uh, yang sahih dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang pernah kita bahas kemarin huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha awal yang Nabi SAW mengatakan antal awal falaysa qablaka syai engkau adalah al awal yang tidak ada sesuatu pun sebelummu ya Allah. Maka cukup dengan kita menyebutkan Allah memiliki nama Al-Awwal yang mengandung sifat Al-Awwaliyah. Ya, yang maha awal. <clears throat> Ini sudah cukup untuk mengungkapkan makna yang mereka inginkan dan alhamdulillah dengan berpegang teguh dengan lafaz-lafaz yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka tentu ini tentu ini uh, lebih lebih sesuai lebih sesuai <clears throat> lebih sesuai dengan uh, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala karena sudah kita ketahui dalam yang berhubungan dalam hal yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita harus lebih berhati-hati dan harus lebih menggunakan lafat-lafat yang hanya disebutkan dalam syariat tidak kita menggunakan lafat-lafat yang lain meskipun kita anggap maknanya maknanya baik. Uh, nah, tadi uh, saya ulang yang tadi pertanyaan pertama tadi sehubungan dengan nama Muhi dan Mumit. Eh, maksud saya tadi itu adalah sifat ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Muhi dan Mumit, ini saya belum tak mengetahui ulama yang menyebutkan bahwa itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ralat tadi maksud saya itu adalah sifat ya, sifatnya Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit dialah yang menghidupkan dan mematikan. Adapun untuk uh, memberikan menjadikannya sebagai nama ini yang saya belum ketahui. Nah. dan selanjutnya kita angkat dari pendengar kita yang pertama dengan Ibu Dewi di Pondok Labu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz kamu nanya kalau setiap pagi saya baca ya kudus, ya kudus, mari supaya suci hati, suci badan, suci itu bisa nggak ya apa terus ya Malik ya Malik yang Malik yang Maha Merajai itu saja Pak Ustaz boleh nggak setiap pagi saya baca itu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz ya Alhamdulillah pertanyaan yang bagus sekali uh, jadi <clears throat> saya sudah pernah jelaskan di beberapa kajian kita untuk berzikir atau berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya menyebut nama. Tidak hanya menyebut nama, tapi kita sebutkan permintaan kita. Kita sebutkan permintaan kita. <clears throat> Jadi kalau kita sebutkan misalnya nama Allah yang mengandung kesucian seperti Ya Kudus atau Ya Salam, kita harusnya sebutkan Ya Kudus atau Ya Salam, bersihkanlah hatiku, sucikanlah hatiku dari kotoran. Sebutkan seperti itu. Jadi kita menyebut nama Allah kemudian menyebutkan permintaan kita itu yang sudah kita bahas kemarin merupakan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang yang maha indah maka berdoalah kalian dengannya jadi disebutkan permintaan doa kita kemudian sebutkan nama jadi bukan cuma menyebutkan nama kayak kita sebut ya Malik atau ya Malik wahai Allah yang maha menguasai alam semesta. Kemudian sebutkan permintaan kita apa ini misalnya uh, <coughs> mudahkanlah kemenangan bagi kaum muslimin, mudahkanlah pertolongan bagi orang-orang yang tertindas dari kaum muslimin. Ini kita ucapkan. Jadi kita sebutkan permintaan kita dan menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. Nah, Enam. kita anggap dekat dengan pendengar kita Naila Rahmah di Cikarang dari kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Uh, eh, ini Ustaz, uh, eh, saya mau bertanya untuk yang ini uh, yang doa tadi yang Allahumma ini as'aluka bi annaka hamda ilaha illa anta wahdaka la syarika lak amanan ya badi as-samawati wal ard Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Hayu Ya Qayyum, ini as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Itu ya, ya. kalau misalkan setelah doa itu terus kita uh, pakai doa yang ini lagi tapi yang belakangnya kita pakai kita minta ini as'aluka jannatal firdaus gitu boleh tidak Ustaz? Oh iya. Ya. Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, iya. Jadi doa yang seperti itu, iya, setelah itu kita ucapkan permintaan kita minta janatul firdaus atau minta kebaikan dunia akhirat, minta apa saja bisa. Jadi itu semacam pembukaan doa, semacam pembukaan doa yang di situ kita muji-muji nama Allah. Itu kan belum kita ungkapkan permintaan kita. Makanya di sebagian lafaz kan disebutkan ini as'alukal jannata wa bika minan nar. Aku minta kepadamu surga dan berlindung dari neraka. Jadi kita sebutkan permintaan kita atau permintaan yang lain misalnya berikanlah kebaikan dunia akhirat, mudahkanlah hidayah, petunjuk kepadaku, mudahkanlah rezeki yang halal. Ini kita ucapkan setelah pembukaan doa tersebut ya. Nah, Ustaz. Kita angkat berikut dengan Pak Selamat. Silakan, Bapak. Uh, begini, Ustaz. Jadi kita mau menanyakan tentang masalah sholat. Iya, silakan. Jadi saya sering mengikuti sholat berjamaah. Uh hmm. -huh. Dan imam itu sewaktu dia bangkit dari sujud untuk mengambil uh, rekaat kedua atau ke ketiga atau keempatnya hmm. dia itu melakukan duduk sebentar dulu. Jadi bagaimana hukumnya itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, itu namanya jilsatul istirahat. Duduk istirahat. Dan itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sebagian dari hadis yang sahih dari Nabi saw. Jadi itu ada sunnahnya dari perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dilihat di kitab sifat salat Nabi tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani yang sudah diterjemahkan juga ada penyebutan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan jil jilsatul istirahat ketika bangkit dari sujud untuk e, melangkah ke rakaat berikutnya. <clears throat> ya, e, melangkah ke rakaat berikutnya dia duduk sebentar, tapi ini tidak lama ya, tidak sampai lama, cuma sekedar duduk sebentar berhenti kemudian langsung berdiri yang eh, ini termasuk perkara yang di, diperbolehkan dalam sholat bahkan termasuk dianjurkan dalam sholat karena ada hadisnya dari eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk dari keumuman eh, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu itu muni usolli sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Iya. Dan selanjutnya sebagai penutup untuk para pendengar semua kami persilakan antum untuk menyampaikannya Ustaz silakan. Ya. Sebagai penutup dari perjumpaan kita di pagi hari ini, saya cuma ingatkan kembali bahwa uh, akan banyak kita tersingkap bagi kita kebaikan-kebaikan dalam Islam, kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan syarat utama untuk bisa menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita kepada Allah dengan semakin kita banyak mempelajari kandungan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, Alhamdulillah dengan ini kita banyak mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut yang ini merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak dalam agama Islam, maka hendaknya kita meluangkan waktu kita dan kesungguhan kita untuk benar-benar bisa memahami ilmu yang agung ini dengan baik untuk bisa memperbaiki agama kita, keimanan kita dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.